Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakling, Ashari sebagai Ki Ebeng, Ape Burhan sebagai Ki Bongkol, Mucus sebagai Ki Camar Sulung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang mendengar berita tentang kepergian Raden Sakapalwaguna ke kota Rupada segera saja mengejarnya dan meninggalkan padepokan Gua Larang. Juga pada akhir kisah yang lalu diceritakan tentang Raden Setakeling dan Sariti yang kembali akan memasuki kota Rupada guna menyelidiki situasi di perguruan Tongkat Merah. Raden Setakeling yang tiba hanya beberapa saat setelah Ki Ebeng sempat melihat kakek tua itu berselisih dengan beberapa orang pengemis tongkat merah lainnya. Oh, Kanda, yeah. lihatlah itu. Bukankah itu Aki Ebek? Ya, kau benar, Dinda. Agaknya ia tengah meributkan sesuatu. Oh, lihat. Rupanya ia tengah diancam oleh teman-temannya. Nah, itu. Aki Ebeng diajak pergi secara paksa oleh mereka. Mari kita ikuti Kanda. Tapi mereka pasti akan menuju ke markasnya. Biar Kanda. Aku tidak mau terjadi apapun pada diri Aki Ebeng karena perbuatan kita tadi. Aku yakin mereka mencurigai hilangnya Ki Ebeng beberapa saat ketika engkau membawanya keluar kota Rupada. Oh, engkau benar, Kanda. Dia menuju markas. Awas, penjagaan di sekitar tempat ini biasanya menjadi semakin ketat. Kita lumpuhkan mereka? Jangan. Sebaiknya kita hindari saja. Mari ikuti aku, Kanda. Ya. Dari bagian samping, Penjagaan tidak terlalu ketat. Ah, kita akan mencari beberapa orang penjaganya dulu. Biasanya hanya tiga atau empat orang, Kanda. Jika begitu, berjagalah di sini, Dinda. Kanda akan mencoba menentukan dengan pasti di mana mereka mengadakan penjagaan dengan menggunakan aji empat arah pembeda gerak. Puji pendengaran sakti yang diciptakan oleh Mamang Kuraya, tokoh mahasakti yang merupakan pendiri dari Padepokan Gua Larang. Dengan aji tersebut, seseorang dapat mendengar suara halus sekalipun dari jarak ratusan tombak. Bahkan dengan aji tersebut, seseorang dapat memilah-milah suara yang tidak diperlukan. Ah, aku mendengar dengus napas empat orang, Dinda. Dua di arah sana, di sekitar pohon besar itu. Dan dua lainnya di pinggir bilik sana. Baiklah. Yang jauh di pinggir bilik adalah tugasmu, Kanda. Biar aku yang mengurus yang di sekitar pohon itu. Baik. Ayo, marilah. Kanda, iya. mari kita terus masuk ke dalam. Di sana itu pintunya. Ya. Yeah. Ah, dengarlah. Sayup-sayup suara Ki Ebeng dapat kudengar, Dinda. Berhati-hatilah, Dinda. Cukup banyak penghuni markas perguruanmu. Hei, lihat itu, Dinda. Cahaya yang menembus celah-celah bilik kayu itu. Kita dapat mengintai dahulu ke dalam. Marilah, Kanda. Dari celah bilik kayu itu, Sariti dan Raden Setakeling mengintai ke dalam ruang yang cukup terang. Dan di dalam ruangan yang cukup besar itu, nampak Ki Ebeng tengah dihadapi oleh seorang laki-laki tinggi besar yang tidak dikenali oleh Sariti. Dan di sampingnya berdiri Ki Camar Sulung yang merupakan salah satu tokoh perguruan tongkat merah yang dikenal oleh Sariti. Sementara di belakang dan di samping laki-laki tinggi besar dan Ki Camar Sulung, berdiri enam orang anggota tongkat merah yang kesemuanya telah dikenal oleh Sariti. Uh, ah, apa kau lupa? Ki Alap telah memberikan perintah dan larangan untuk meninggalkan kota ini. Apa kau lupa itu? Uh, uh, uh, saya, uh, saya ingat, saya ingat. Lalu kenapa engkau tinggalkan kota ini, ha? Huh? Dan apa sebenarnya yang engkau kerjakan? Heh, kenapa kau diam? Kenapa kau menunduk saja? Apakah kau tuli? Tidak mendengar pertanyaanku? Aku ulangi. Apa yang sebenarnya engkau lakukan di luar kota ini? Ah, engkau juga tidak membuka mulutmu itu, ha? Ah, Camar Sulung, aku berikan kesempatan padamu untuk membuka mulutnya. Jika tidak, aku akan membukanya dengan caraku hey, eh, Ebeng. Eh, uh, Ada apa sebenarnya? Huh? Uh, Kau menyembunyikan sesuatu? Hmm? Uh, Beng. Uh, uh, hmm? aku, aku hanya ingin main-main uh, saja, Ki. Kau belum menyebutkan alasan yang pantas, Ebeng. Hmm? Uh, aku dan juga Ki Bongkol bukanlah orang bodoh. Bicaralah yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Huh? Hmm? Uh, uh, uh, uh, uh. Saya... Saya hanya main saja, Ki. Kau bukan lagi anak-anak, ya, Beng. Usiamu hampir 70 tahun. Ha? Mengapa kau menyebutkan alasan seperti itu? Ayo katakanlah. Hah? Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Uh, uh, uh, sebenarnya lah, aku... Uh, Aku tidak pergi keluar kota. Ah, setan. Kau ingin mengatakan bahwa kau dipitnah? Nah, itu. Dia orangku yang melihat engkau memasuki gerbang kota. Engkau datang dari luar kota ini. Uh, uh, uh, benar. Uh, semua itu benar. Uh, tetapi saya tidak pergi keluar kota ini. Hmm. Uh, tapi seseorang telah membawa saya tanpa saya sadari. Nah, tiba-tiba saya kehilangan kesadaran dan uh, begitu saya saya sadar sudah berada di luar kota Rupada ini. Hmm, bagus, bagus. Uh, lalu siapa yang membawamu itu? Uh, uh, saya tidak mengenalnya. Uh, kurang ajar. Kau ingin mempermainkan aku kembali, uh, ya? Uh, uh, benar, benar. Uh, saya tidak mengenalnya. Sore tadi Sariti bersama suaminya datang ke kota ini. Dan yang malam ini membawamu keluar kota secara diam-diam, pastilah juga wanita itu, ha? Huh? Ah, benarkah semua itu, Ebeng? Ah, ah, hmm, tidak, Ki. Tidak. Benar, tidak. Baik, baiklah. Agaknya aku harus memakai caraku untuk membuatmu mengaku. Hmm. Eh, dua bangka bodoh. Benar-benar kau mencari penyakit, ha? Tunggu! Sariti, Sariti. Eh. Paman Camar Sulung, ada apa sebenarnya di dalam perguruan kita, Paman? Mengapa engkau menjadi seekor domba yang jinak dan mau saja dicambuk dan dihela ke sana kemari? Hmm. Inikah dia Sariti? Hah? <laughs> si cantik manis yang menjadi bahan pembicaraan kita sejak siang tadi. Hah? Paman Camar Sulung, jawablah. Aku bertanya kepadamu. Siapa sesungguhnya cecunguk-cecunguk yang telah berani meredam keperkasaan paman? Uh, Ki Bongkol adalah orang kepercayaan dari Ki Alap Gadu Gampit yang telah mendapat wewenang penuh dari Ki Guru Pungkur untuk melaksanakan roda kebijaksanaan perguruan tongkat merah selanjutnya. Dan Paman mempercayai saja ocehan mereka? Tanda kepercayaan telah ditunjukkan. Tongkat pusaka serta kalung lima bulan kembar milik Ki Guru berada di tangan Ki Alap Kadu Kampit. <laughs> Dengarlah Cecunguk Bongko. aku Sariti tidak bisa mempercayai semua ocehan yang kalian sebar. Ah. Ayo, Ceritakanlah apa yang sebenarnya telah terjadi dengan sebenar-benarnya. Ah, kau boleh berbangga menjadi cucu dan sekaligus murid dari Parang Pungkur. Tetapi kau juga boleh menangis karena tidak mendapatkan kepercayaan dari kakekmu untuk melanjutkan kepemimpinannya. Oh, kurang ajar. Mundurlah, Dinasariti. Biarkan aku yang bicara padanya. Ah, kau tidak berhak mencampuri urusan ini. Sekalipun kau adalah suami darinya, ini adalah masalah perguruan kami. <laughs> Iya, hmm. itu jika memang kalian adalah benar-benar anggota tongkat merah. Bagaimana jika ternyata benar kalian adalah cecunguk-cecunguk yang licik yang telah merebut kursi kepemimpinan tongkat ah, merah? Setan kau, kau mencari mati di sarang harimau. jamar sulung, ya. tangkap dua orang itu. Uh, uh, tapi uh, Ah, kau berani membangkang pada perguruanmu? Ingatlah sumpahmu itu. Sumpah perguruan. Paman boleh berdiam diri. Paman bisa membangkang perintahnya selama di hadapan paman tidak ditunjukkan wujud pusaka itu. Di manakah Ki Alap Kadu Gampit pimpinanmu itu? Suruh dia keluar. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? <laughs> Lihatlah itu. Masakan aku masih perlu memanggil guruku Ki Kadu Gambit. <laughs> Seberapa hebatnyakah kepandaianmu itu, sobat? Hah? Gabung tempat ini rapat-rapat. Ayo, aku Hai. tidak ingin dua pengacau itu meloloskan diri. Juga panggil seluruh kawan-kawan di sekitar tempat ini. Ayo! Sudahlah, Kanda. Aku sudah tidak sabaran lagi. Serahkan saja laki-laki itu padaku. sudah tidak sabar lagi, kemudian melesat, menerjang Ki Bonggol dengan pukulan-pukulan menyilang yang untuk sementara berhasil merepotkan lawannya. Tetapi pada gebrakan berikutnya, Ki Bonggol mulai mengembangkan gerakan-gerakannya dengan ayunan-ayunan tangan yang membawa angin menderu-deru. Beberapa saat saja, keduanya mulai merasa kesulitan bertempur di dalam ruangan yang sempit. Ah, ah, kau hebat sekali, Sariti. Ah, mari. mari kita lanjutkan pertempuran kita di luar. Hup! Sariti yang telah dirasuk oleh amarah yang tidak terkira melompat naik ke atas melalui atap yang telah dijebol oleh Kibongkol dan di pinggiran jalan raya yang sepi. Di sebuah tanah yang cukup lapang, Ki Bongkol tengah berdiri menantikan lawannya. <laughs> Pertempuran ini rasa-rasanya semakin menarik, Nyai. Tetapi, nah, <laughs> mungkin akhir dari pertempuran ini tidak akan menyenangkanmu. <laughs> Itukah senjata perguruan tongkat merah? Persetan dengan tongkat ataupun tempurung. Yang penting di tangan kami perguruan tongkat merah akan semakin berkembang. Dan kesejahteraan mereka pun akan kami tingkatkan. Sudah, tidak perlu banyak mulut. Rasakanlah tongkatku ini. Hah? Hai! kau pengemis gadungan! <laughs> tidak bisa, tidak bisa, Nyai. <laughs> Sariti yang melihat keuletan lawannya akhirnya menggelarkan aji tongkat dewanya yang merupakan aji pamungkas dari aji tongkat sakti andalan dari tokoh-tokoh utama tongkat merah. Serangannya menjadi semakin ganjar. Aku, aku tidak mampu lagi menahannya. Ya. baiklah. Tidak ada, tidak ada jalan lain lagi. Aku, aku akan mengadu nyawa dengan menerima pukulan-pukulan tongkatnya. Kibongkol yang semula kerepotan menghadapi hujan serangan dari Sariti menjadi nekat ia menerjang ke arah gulungan tongkat itu sambil melancarkan serangan-serangan. Dua pukulan sempat menerpanya, tetapi akhirnya Kibongkol pun berhasil melempar tubuh Sariti hingga beberapa tombak. Oh, oh Dinda Sariti, bagaimana keadaanmu? Ah, maaf, aku Aku membiarkanmu menghadapinya seorang diri. Terima kasih, Kanda. Dinda. Aku justru berterima kasih karena Kanda tidak mencampuri pertempuranku yang disaksikan oleh orang-orang dari perguruanku. Eh, bagaimana keadaan lawanku, Kanda? Ah, jauh lebih parah darimu. Itu. Lihatlah. Eh. Sedang diberikan pertolongan oleh kawan-kawannya. Menyingkirlah, Kanda. Oh. Dinda. Biar aku sekaligus menyelesaikan urusan ini. Oh. Uh. Hei! Masih adakah jago lainnya? Ketahuilah, kami dari pengemis tongkat merah tidak bisa kalian permainkan seenaknya saja. Kibongkol dengan tertatih-tatih juga mampu untuk bangkit dan kini ia kembali menghadapi Sariti. uh, uh. Kau, kau akan menyesal, Sariti. Kau akan menyesal setelah menumbuk alat kadu gapit. Ah, karena beliau adalah adik seperguruan dari kakek bungkur. pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.